Yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat iman, ya, nikmat Islam, kemudian nikmat taufik. Allah masih memudahkan hati kita sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka mengamalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di subuh Senin kita membaca sebuah kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidzi atau yang dikenal dengan Imam Tirmidzi. Kita sudah sampai di pertengahan kitab ya. Masih di bab tentang tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita memasuki dua hadis yang terakhir, langsung saja ya. Yaitu hadis nomor 20 233. 233 dan 234. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam Tirmizi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala haddatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan utiya bidabatin diyarkabaha falamma wada'a rijlahu fir rikabi qala bismillah Falam mastawa ala dhahriha qala alhamdulillah thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun thumma qala alhamdulillahi thalathan wallahu akbar thalathan subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta Thumma dhahika faqultu lahu min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana'a kama sana'tu thumma dhahika faqultu min ayyi syai'in dhahikta ya Rasulullah? Qala Inna rabbaka la ya'jabu min abdihi idza qala rabbighfirli dhunubi innahu la yaghfirudz dzunuba ghairuka. Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam yang lain seperti Abu Dawud, Imam Ahmad dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimallahu taala. <clears throat> yang artinya adalah berkata Imam Tirmizi menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Kemudian Qutaibah bin Said mengatakan Abul Ahwas bercerita kepada kami. Abul Ahwas itu Abul Ahwas ya, kunyah abahnya Ahwas. Nama asli beliau Salam bin Sulaim. Salam bin Sulaim. Kemudian Abul Ahwas bercerita kepada kami dari Abu Ishaq. Abu Ishaq juga lakop abahnya Ishaq. Nama asli Beliau adalah uh, Amr bin Abdullah Amr bin Abdullah As-Sabi'i ya. Jadi beliau terkenal dengan Abu Ishaq As-Sabi'i. Nama asli beliau Amr bin Abdullah. Kemudian kata Abu Ishaq dari Ali bin Rabi'ah dia mengatakan aku pernah melihat Ali maksudnya adalah Ali bin Abi Abi Talib radhiyallahu taala anhu saat itu didatangkan kepadanya hewan tunggangan untuk dinaiki. Di sini masih mubaham, masih belum dijelaskan binatang apa itu. Entah itu adalah kuda ataupun unta. Kemudian setelah didatangkan kepada beliau hewan tunggangan, kemudian beliau mengacak, beliau mengatakan bismillah. Ya, bis, bismillah karena segala sesuatu yang baik maka dimulai dengan membaca bismillah agar aktivitas kita itu mati kenapa emang hidup pulang. <laughs> ya jadi segala sesuatu yang baik kalau kita baca bismillah maka aktivitas tersebut akan diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian lalu saat telah berada di atas nah jadi di sini kan diterjemahkan dengan lalu ketika sudah pada posisi duduk dengan sempurna. Padahal Teks Arabnya adalah istawa ala. Nah, apa makna istawa? Di atas atau naik atau tinggi, di atas atau tinggi. Jadi ulang kurang serk dengan terjemah yang kita baca ini. Jadi maksudnya adalah kemudian eh, lalu saat telah berada di atas punggung kendaraan tadi, nah, jadi eh, kalau makhluk kalau dia beristiwa yaitu berada di atas ya seperti gambaran ini Ketika dia naik, maka dia berada di atas punggung hewan binatang tadi. Nah, Allah pun sudah juga termasuk sifat Allah adalah beristiwa. Maknanya adalah naik dan tinggi. Nah, istiwanya Allah tentu tidak sama dengan makhluk. Kemudian lalu saat telah berada di atas punggungnya, beliau mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan lagi. Kemudian lalu beliau berdoa, doanya adalah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian mengucapkan alhamdulillah tiga kali, Allah akbar tiga kali, kemudian ditambah dengan subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz-dzunuba illa anta. Sampai di situ doa dari ketika berada di atas tunggangan dan ingin safar. Ya artinya adalah Maha Suci Tuhan atau Rob yang telah menundukkan semua ini. Nah jadi kalau kita renungkan ya, kenapa binatang onta itu mau safar bersama kita bahkan dalam berbulan-bulan? Binatang lain tuh nggak mau gitu. Seperti misalnya apa yang bisa ditunggangi seperti sapi. Dia bisa nggak ditunggangi untuk safar? Nggak. Tapi kalau onta, kenapa dia mau? Nah itulah diantaranya apa ayat ini mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menundukkan binatang onta agar dia patuh dengan kita sehingga bisa safar dengan jarak dan tempat yang sangat jauh. Makanya kita setelah menaiki kendaraan tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan bahwasanya ini adalah ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala binatang tadi sehingga kita bisa bersafar bersama si onta tadi yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Nah, kita ingat bahwasanya Allah lah yang menundukkan binatang tersebut sehingga dia mau safar bersama kita bahkan dengan jarak tempuh yang sangat jauh dan sangat sangat lama. Kemudian, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi mengingat kematian di sini suatu saat pasti kami akan kembali kepada Tuhan kami. Karena di antara hikmahnya adalah kita membaca doa safar ini karena banyak terjadi kematian di mana ketika sah ketika safar. Uh, ayat tadi di surah Zuhruf ayat ke-13. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib membaca alhamdulillah tiga kali, kemudian Allah akbar tiga kali. Kemudian setelah itu beliau membaca doa tadi yang artinya adalah Maha suci engkau Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri Kata beliau Sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri Karena itu ampunilah aku Karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa Kecuali engkau wahai Allah subhanahu wa ta'ala Nah setelah membaca ayat tadi Doa ini Kemudian Ali bin Abi Thalib ter, tertawa Maka si Ali bin Robi'ah Tabi'in ini setelah melihat Ali bin Abi Thalib tertawa, maka dia bertanya, "Maka kutanyakan kepadanya, karena apa engkau tertawa wahai Amirul Mukminin?" Nah, berarti kejadian ini tatkala Ali bin Abi Thalib menjadi Amirul Mukminin. Bukan di masa Umar bin Khattab, bukan di masa Abu Bakar, bukan di masa Utsman bin Affan. Karena tiga orang sahabat ini sudah meninggal dunia. dunia. Berarti kejadian ini terjadi tatkala Ali naik menjadi khalifah. Makanya dia mengatakan Amirul Mukminin. Karena tatkala Abu Bakar menjadi khalifah ketika itu, Umar, Utsman dan Ali tidak disebut dengan khalifah. Ya. Kemudian, karena apa engkau tertawa wahai Amirul Mukminin? Maka Ali menjawab, Ali bin Abi Thalib, <clears throat> aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang aku lakukan. Beliau naik kendaraan, membaca alhamdulillah, baca bismillah, kemudian baca doa, kemudian membaca istighfar. Kemudian setelah membaca doa tadi beliau ter tertawa. Ya. Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang aku lakukan, kemudian beliau ter tertawa. Jadi Ali bin Abi Thalib melakukan demikian karena melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun juga demi demikian. Setelah membaca doa yang ditutup dengan istighfar tadi, beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa sehingga diikuti oleh Ali bin Abi Abi Thalib. Dan aku bertanya, nah ketika Ali bin Abi Thalib melihat Nabi tertawa, maka Ali juga ber, bertanya kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Karena apakah Anda wahai Rasul tertawa? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, Sesungguhnya Robmu sungguh merasa kagum atau takjub terhadap hambanya jika dia mengucapkan Ya Allah ampunilah dosa-dosaku karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selainmu. Jadi kenapa beliau tertawa? Karena nanti ulun jelaskan lagi. Jadi ulun ulang, sesungguhnya Robmu sungguh kagum atau takjub Nah, di sini menunjukkan isbat sifat al-ajab lillah subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan kita menetapkan sifat takjub dan kagum bagi Allah subhanahu wa taala. Sama seperti sudah kita jelaskan sebelumnya di antara sifat-sifat Allah, Allah tertawa. Allah juga marah. Maka sifat Allah tidak sama dengan sifat mah, makhluk. Seperti kagum atau tak takjub. Ampunilah dosa-dosaku karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain selainmu. Nah, kita baca penjelasannya dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tatka eh, afwan tersalah. Perkataan Ali bin Rabi'ah tabi'in ini tatkala Ali bin Abi Thalib meletakkan kakinya di rikab. Ini bahasa Arabnya adalah ar-rikab. Di sini diterjemahkan dengan Pijakan kaki, ya. Jadi rikab itu adalah maudhi'ur rijli minadzabah inda su'udi 'alaiha. Jadi tempat kaki di binatang ketika naik. Jadi kalau kita hendak naik ke kuda, kan ada tuh pijakan kaki supaya kita bisa nah naik. Nah, jadi kapan beliau membaca kalimat tersebut? Ketika tadi meletakkan apa? kakinya di tempat pijakan, kemudian beliau berada di atas punggung hewan tadi. Baru beliau mengucapkan alhamdulillah dan doa setelahnya. Kemudian, nah ini bagus kata Syekh Abdul Razak mengatakan, yang bagi lil abdi an Allah taala idza wada'a rijlahu 'alal markub min dabatin aw sayyaratin aw ta'iratin aw ghairiha isti'anatan billahi azza wa jalla wa tayammunan bi dzikrismihi tabaraka wa taala. Perhatikan kata Syekh Abdul Razak maka sepantasnya bagi seorang hamba dia mengucapkan bismillah, mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala apabila telah meletakkan kakinya di atas kendaraan. Baik kendaraan tersebut berupa binatang atau mobil atau pesawat atau lainnya. Kenapa dia membaca bismillah isti'anatan billahi subhanahu wa taala? Untuk meminta bantuan dengan Allah dengan mengucapkan bis bismillah. Ini sangat penting ya. Jadi semua kendaraan jenis apapun terlebih kita rancak menggunakan kendaraan sepeda motor, maka biasakan tatkala kita sudah menunggangi kendaraan kita baca bismillah dalam rangka apa? Meminta pertolongan akan apa yang kita kerjakan ketika ingin ber berkendaraan. Kemudian munan bi Krismihi Di sini diterjemahkan dengan apa? dan memulai ya memulai dengan menyebut bismillah ya memulai dengan menyebut bismillah ya atau makna yang tepat adalah wa tayammunan bidzikrismihi ta'ala yaitu dengan mengambil berkah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita menaiki alat transportasi, kalau zaman dulu ada onta, ada kuda dan seterusnya, kalau kita sangat banyak maka tatkala kita berkendaraan, sudah di atas di kendaraan, maka bacalah bismillah dalam rangka minta pertolongan dan mengambil keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan uh, Ali bin Rabi'ah, "Falammastawa 'ala dhuhriha qala alhamdulillah." Maka tatkala dia di atas punggung kendaraan tadi, dia mengucap mengucapkan alhamdulillah. Maksudnya adalah ai lamastaqarra ala dhahri dabbah tatkala dia di atas punggung hewan tadi nah dan juga semakna dengan punggung kendaraan eh, punggung binatang tadi adalah ad-darrajah was-sayyarah wat-tayyarah wa nahwiha dan sama hukumnya seperti kalau kita naik sepeda kah atau naik mobil kah atau naik pesa, pesawat kalau kita sudah berada di dalamnya di atasnya maka ucapkan bis bismillah Kemudian selain itu hamidallah taala Alladhi manna bihadal markub. Jadi kan baca bismillah ketika hendak naik. Nah, setelah berada di dalam, maka ucapkanlah alhamdulillah karena Allah sudah menganugerahkan alat transportasi ter tersebut. Jadi urutannya tatkala kita berpijak, kalau mobil kan ada pijakannya. Kalau ada onta ada pijakannya. Baca bismillah. Kalau sudah berada di atas maka ucapkanlah alhamdulillah. Karena Allah sudah memudahkan untuk kita semua jenis alat transportasi. Kemudian dikarenakan juga Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk kita dan memudahkan untuk kita berpindah tempat dengan alat transportasi tersebut. Nah, setelah dia mengucapkan bismillah ketika naik, alhamdulillah ketika sudah berada di atas, kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi ayat ini ada tiga faidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Yang pertama adalah kenapa kita membaca ayat ini ketika kita safar? Yang pertama, tanzihan lillahi jalla wa ala an kulli ma la yaliqu bihi min mumatsalatil khalqi. Itu dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak pantas untuknya berupa menyamakan Allah dengan mah, makhluk. Kan ada kata subhana, maha suci Allah. Jadi kita mengagungkan, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang tidak pantas kepada Allah berupa menyerupakan Allah dengan mah, makhluk. Kemudian juga kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dan aib dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna dan Allah memiliki keagungan dan kebesaran dan juga kemuliaan. Itu yang pertama. Jadi dengan kita mengucapkan subhanalladzi sakharana sampai habis, itu berarti kita sudah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan kekurangan. Yang kedua, yang terkandung di ayat tersebut adalah i'tirafan bi nikmatillahi taala alaihi haitsu sakhkhara lahu markub. Dalam rangka mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah sudah memudahkan untuk kita. Kalau zaman dulu onta dibikin tunduk kepada kepada tuannya. Kemanapun dia pergi, walaupun satu bulan ya subhanallah dari misalnya dari Madinah ke Irak, maka dia tunduk dan patuh kepada tuan tuannya. Itu menunjukkan kemudahan transportasi yang Allah berikan kepada kita. Itu zaman dulu bagi zaman sekarang subhanallah ke Jakarta satu jam ya. Kalau ke Madinah dari Indonesia mungkin sekitar sembilan jam. Sangat mudah di zaman seka, di zaman sekarang. Maka kita akui nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedahnya adalah wa tadzakkuran lil inqilab. Kita membaca ayat tersebut agar kita ingat bahwasanya kita akan kembali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik cepatkah, lambatkah karena sakitkah atau tidakkah atau kebanyakan karena terjadinya tabrak tabrakan atau kecelakaan. Maka kita mengingat suatu saat pasti kita akan kembali. Sebagaimana kalau kita safar pasti akan kembali ke kampung hala, halaman. Maka begitu pula pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi faedah yang ketiga adalah mengingat bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata beliau, li'anna man yarkabu dabbatahu wa yusafiru la ya'manu ala nafsihil mauta bisababi ma qad yusibuhu minal hawadith wa nahwiha. Dikarenakan kita menghitung kematian ketika hendak safar, dikarenakan bahwasanya orang yang mengendarai tunggangannya atau alat transportasinya dan safar, maka dia tidak aman terhadap dirinya dari kemah kematian. Jadi tidak aman kita ketika safar dari kema kematian. Jangankan itu ya, di atas kasur pun kita tidak aman dari kema kematian. Tidak aman dari kematian disebabkan yang menimpa dia berupa kejadian-kejadian tabrakankah? Padahal kita sudah misalnya kita berkendaraan, sudah pelan dihiga jalan, tiba-tiba ada truk yang menabrak. Kan kita tidak tahu, kita tidak tahu. Sehingga sangat mungkin ketika safar sudah sangat hati-hati, safety sudah lengkap, tetapi Allah mentakdirkan dia meninggal dalam keadaan berkendaraan. Makanya disuruh untuk membaca ayat ini, ya. Kemudian <clears throat> nah setelah membaca ayat tadi, kemudian Ali bin Abi Thalib mengucap, mengucapkan alhamdulillah tiga kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, diantara kenapa membaca alhamdulillah sebanyak tiga kali diulang-ulang karena kita untuk merasakan betapa besarnya nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah bisa sampai ke Jakarta satu jam. Maka diulang tiga kali agar kita lebih merasakan nikmat tersebut sangat besar untuk kita. Zaman dulu itu ketika belum ada pesawat terbang, orang haji itu naik apa? Naik kapal. Dan itu mereka nggak tahu gimana cuaca, gimana ini. Jadi ya nyawa itu seakan-akan apa namanya tidak tahu ini pasti selamat atau tidak ya zaman dulu karena mungkin kita dengan onta dari sini ke sana karena kita terpisah dengan lah, lautan jadi mereka seakan-akan mempermainkan nyawa mereka ketika mereka berhaji dengan kah, kapal belum ada radar belum ada perkiraan cuaca pesawat belum ada subhanallah ya zaman sekarang pian dari apalagi bandara kita hendak jadi yang baru mungkin dari sini langsung ke ke Madinah atau ke Mekah, kada lagi transit ke ke Jakarta subhanallah. Maka ucapkan alhamdulillah tiga kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah untuk merasakan betapa besarnya nikmat alat transportasi ini. Kemudian setelah mengucapkan alhamdulillah tiga kali, kemudian ucapkan lagi Allah Akbar tiga tiga kali. Kenapa kita mengucapkan Allah Akbar tiga kali ini? Dalam rangka daf'an likibrin nafsi min istila'iha alal markub dalam rangka menolak diri kita supaya jangan sampai sombong karena sudah kemudahan yang bisa kita ciptakan atau kita kita bikin. Ada pesawat, ada kereta api, ada kapal, ada kendaraan. Kita bisa berkendaraan, bisa berkereta api, bisa naik pesawat agar jangan sampai sombong di dalam diri kita. Bahwasanya nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar tiga kali. Nah setelah mengucapkan kalimat itu Kan inti dari bacaan tadi adalah Pengagungan kita terhadap Allah Dikarenakan Allah banyak menurunkan nikmat kepada kita Kemudian ada pengungkapan setelahnya adalah Subhanaka inni tu nafsi Maksudnya engkau Allah Sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri Kan ceritanya tentang nikmat Allah yang sangat besar Kemudahan, transportasi dan macam-macam Kemudian setelah itu ada kata-kata kita mengakui bahwasanya kita adalah orang yang menzolimi diri kita sendiri. Hubungannya apa kaitannya? Nanti ulang jelaskan. Nah setelah kita mengakui bahwasanya kita menzolimi diri kita sendiri, kemudian kita mengatakan fagfirli maka ampunilah aku ya Allah. Maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali adalah engkau. Jadi ayat sebelumnya, doa sebelumnya tentang nikmat Allah yang besar setelah itu kita mengakui bahwasanya kita menzalimi diri kita sendiri kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ketika mengakui nikmat Allah ada kita mengakui bahwasanya kita menzalimi diri kita sendiri. Dikarenakan semua nikmat Allah yang banyak itu terkadang kita lalai tidak mensyukuri nikmat ter tersebut. Sehingga kita menzolimi diri kita sendiri kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak mensyukuri nikmat dengan transportasi yang luar biasa itu termasuk perbuatan doh, dosa yang terancam dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika engkau mensyukuri nikmatku maka aku akan, aku akan tambah dan jika kalian kufur terhadap nikmatku sungguh azabku begitu pedih itu menunjukkan bahwasanya segala bentuk nikmat Allah yang diberikan kepada kita terkadang kita lalai terhadap nikmat tersebut dengan tidak mensyukurinya. Makanya kita katakan diri kita telah berbuat zoh, zalim, maka ampunilah diri kita sendi, sendiri. Kemudian para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata tabi'in ini Ali bin Rabi'ah, "Tsumma dhahika." Nah, kemudian setelah membaca doa tadi, Ali bin Abi Thalib ter tertawa. Lalu saya pun menanyakan, "Kenapa engkau tertawa wahai Amirul Mukminin?" Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Saya pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan sebagaimana yang aku laku lakukan. Baca bismillah, baca alhamdulillah, baca ayat, baca doa, istighfar, kemudian beliau Nabi Shallallahu alaihi wasallam ter tertawa." <clears throat> nah, ketika tertawa, Ali bin Abi Thalib pun juga bertanya, "Kenapa engkau tertawa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Tuhanmu kagum kepada hambanya jika hambanya mengatakan, "Wahai Robku, ampunilah aku, ampunilah dosa-dosaku." Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain eng engkau. Jadi tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istish'arun di Fadlillahi azza wa jalla wa azimu min mannihi wa rahmat wa azimi mannihi wa rahmatihi. Jadi tertawanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah membaca doa tadi karena merasakan begitu besarnya karunia Allah dan merasakan begitu besarnya anugerah dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat betapa besar nikmat transportasi tersebut, setelah membaca doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa karena begitu besarnya perasaan beliau terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung hadis yang terakhir <clears throat> hadis yang ke-234. Sebelumnya ya ada banyak faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang kita baca tadi. Yang pertama adalah perintah untuk membaca bismillah tatkala mulai aktivitas. Entah aktivitas yang biasa ataupun aktivitas yang yang berat maka biasakanlah membaca bismillah dalam rangka meminta pertolongan dan bertabaruk dengan nama Allah Subhanahu wa taala tadi sehingga aktivitas kita diberkahi dan diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tatkala kita diberikan nikmat maka senantiasa kita bersyukur. Jadi urutannya kalau kita naik kendaraan itu satu kalau sudah berjajak maka baca bismillah. Kalau sudah di atas kendaraan maka ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ada kendaraan. Ada mobil pulang. Bisa kereta api pulang misalnya atau pesawat subhanallah ya. Luar biasa. Kan banyak orang sekarang punya pesawat pribadi. Kemana aja nyaman Sidin, Sidin banyak duit. Itu kan nikmat luar biasa, nikmat luar biasa. Maka Sidin harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita. Kemudian yang ketiga anjuran untuk berdoa tatkala safar tatkala safar. Kemudian yang keempat, anjuran mengingat mati ketika safar. Makanya ketika orang itu safar jangan sampai dia memiliki niat untuk bermaksiat. Makanya kenapa kita tidak diharamkan untuk safar ke negeri orang kafir tanpa ada hajat? Salah satunya ini, takutnya kita mati di negeri orang kah, orang kafir. Ya. Kita nggak boleh ke negeri orang kafir dalam rangka rekreasi, nggak boleh. Ya. Tidak boh, tidak boleh. Di antara sebabnya adalah takutnya kita meninggal di tempat ter tersebut. Kita tidak bisa menahan godaan para perempuan yang membuka aurat, ya, celananya, celananya apa sangat tidak isbal sampai sekilan. Takutnya kita tergoda kemudian meninggal di tempat ter tersebut. Kemudian yang kelima, ya, bergembira dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ditunjukkan dengan Nabi tertawa setelah membaca doa ini karena beliau merasakan begitu besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada beliau dan sahabat ketika itu. Itu dengan onta ya, bukan dengan di zaman sekarang yang lebih mudah lagi kita bertransportasi. Kemudian faedah yang keenam adalah mengisbatkan menetapkan sifat kagum bagi Allah, takjub bagi Allah Subhanahu wa taala dan semua sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Kemudian langsung ke hadis terakhir 234. Berkata Imam Tirmidzi, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, qala haddatsana Muhammad ibnu Abdullah al-Ansari, qala haddatsana Abdullah ibnu Aun an Muhammad ibni Muhammad ibn al-Aswad an Amir ibn Sa'din qala qala Sa'dun yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu laqad ra'aitu Nabiya nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal khandaq hatta badat nawajiduhu Qala qultu kaifa kana? Qala kana rajulun ma'ahu tursun wa kana Sa'dun ramiyan wa kana yaqul kadza wa kadza bitursi yughatti jabhatah. Fanaza'alahu Sa'dun bisahmin falamma rafa'a ra'sahu ramahu falam yukhti hadhihi minhu yani jabhatah wan qalaba ar-rajul wa shala bi rijlihi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu Qala qultu min ayyi syai'in dhahika? Qala min fi'lihi birrajul. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad tetapi dalam hadis ini ada seorang rawi yang lemah. Makanya Syekh Albani dan juga Syekh Abdul Razak menilai hadis ini le lemah. Tapi kita baca ada sedikit faidah di hadis ini. Kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dia berkata menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah al Ansori. Qala dia berkata menceritakan kepada kami Abdullah bin Aun dari Muhammad bin Muhammad bin Al-Aswad dari Amir bin Sa'ad. Jadi saat ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Amir adalah anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi di antara keindahan sanad ini adalah anak meriwayatkan dari abah. Anaknya meriwayatkan dari sahabat yaitu abahnya sendiri Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala Amir mengatakan, qala Sa'ad, berkata Sa'ad yaitu abahnya sendiri, sungguh saya melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa ketika perang Khandaq. Jadi perang Khandaq itu eh Khandaq itu kan secara bahasa artinya parit. Parit parit yang luas besar. Dan itu tidak dikenal. Jadi model perang itu, siasat itu tidak pernah dikenal dulunya di orang Arab. Ya. Ada yang mengatakan Salman dan ada yang mengatakan orang itu tidak diketahui siapa siapa orangnya. Jadi perang Khandaq ada yang mengatakan jumhur ulama mengatakan terjadi di tahun kelima di bulan Syawal, sebagian lagi mengatakan di tahun keem, keempat. Nama lain dari perang Khandaq adalah Ahzab, perang Ahzab. Di dalam Al-Qur'an ada surah Al-Ahzab menceritakan bagaimana perang Nabi SAW perang besar-besaran. Kenapa dinamakan Al-Ahzab? secara bahasa maknanya adalah berkelompok-berkelompok karena musuh bersatu dari suku ini, suku ini bahkan Yahudi juga ikut ber, bersatu untuk memerangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya. Nah, kondak itu secara bahasa kondak ya, itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa yang lain kemudian diarabkan. Karena dalam kalimat bahasa Arab itu tidak terkumpul kho, dal dan kof Kalimat bahasa Arab itu satu kalimat tidak mungkin terkumpul tiga kata, tiga huruf langsung. Kho, dal, dan kof. Sama sekarang ini banyak bahasa Inggris kemudian diarabkan. Mesin itu bahasa Inggrisnya apa? Kalau mekaniknya? Ya mekanik kan ya. Nah, mesin itu bahasa Arabnya apa? Makinah. Itu bahasa Inggris yang diarabkan. Kemudian Kayak bis. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya apa orang nyambat? Bus lah. Nah, kalau orang Arab sekarang mereka menyebut dengan bus. Bus. Aina bus. <laughs> Itu kan bahasa Inggris yang diarabkan. Dia bukan bahasa asli, sama seperti kondak. Walau alam apakah dia bahasa Persia atau enggak, walau alam kurang tahu. Intinya adalah kondak ini dia bukan bahasa Arab tetapi diarabkan. Secara asal maknanya adalah parit. Kenapa dia bukan bahasa Arab? Karena dalam satu kalimat bahasa Arab itu tidak terkumpul tiga huruf yaitu kho, dal dan kof. Maka dia bukan bahasa Arab ya, sehingga dia namanya adalah mu'arrab, kalimat yang diarabkan. Ya sama kayak bahasa Indonesia, ada jenazah diambil dari kata jenazah istilah bahasa Arab. Ada mayat diambil dari kata mayit bahasa Arab. Jadi bahasa Indonesia ini banyak serapan dari bahasa Arab ada masjid, itu kan bahasa Arab, musola, langgar lain, surau lain, itu bahasa Indonesia. Ada mayat, abah, abah itu baba, baba itu bahasa Arab yang fusha, artinya abah, baba, baba dan mama itu fusha. Makanya anak kecil itu dia yang huruf yang paling mudah adalah ba dan ma, baba, mama, maka itu adalah bahasa Arab yang asli kemudian kita menyebut dengan istilah ah, abah. Kembali ke perang kondak tadi. E, ketika di perang kondak kata saat bin Abi Waqas saya melihat Nabi saw tertawa sampai kelihatan gigi geraham beliau. Maka saya pun bertanya kepada Nabi saw bagaimana bisa demikian? Ya, beliau tertawa ketika di perang kondak Maka e, kata saat eh, Sa'ad bin Abi Waqqas afwan ya. Jadi anaknya bertanya, "Bagaimana bisa demikian?" Nabi tertawa. Kemudian kata saat "Kana rojulun ma'ahu tursun." Jadi ini ada cerita. Ini lebih bagus terjemahnya di sini. Saat menjawab, jadi kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa saat menjawab? Ada seorang laki-laki Laki-laki di sini adalah laki-laki yang kafir dan dia musuh memegang perisai atau tameng, ya. Dan saat itu saat bertugas sebagai pemanah. Jadi memang di antara yang terkenal dari kalangan sahabat pemanah yang handal adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan itu ada di museum. Jadi gambar busur beliau dan itu diyakini adalah busur beliau itu ada di museum Madinah sekarang. Namanya Museum Sikatil Hadid museum rel kereta api karena di sana ada rel kereta api. Dan kalau kita masih menyebutnya museum Turki karena bangunannya bangunan ornamen Turki itu ada di kota Madinah. Di, de di depannya kantor semacam gubernurnya di kota Madinah. Jadi di museum itu ada busur yang dipajang yang diyakini sebagai busurnya saat bin Abi Biwakas Pernah lah ke yang umrah. Tapi kada datang sebujurnya apa di travel itu ada program ke museum itu. Padahal berjalan kaki pun bisa kalau kita ingin dari dari hotel. Ada ulun. Jadi dia busurnya besar melengkung. Bayangkan di sini kan ceritanya kena dahi ya. <laughs> Luar biasa. Ada ulun men-screenshot fotonya. Nah. Ini HP-nya halus Bang Paina. Coba pengen lihat. Ini Ustaz sengaja ulun Kalian tahu kan Ustaz Subhan Bawazir? Beliau kan awaknya besar. Perhatikan busurnya itu ganal. Kayak Kalau kena dahi. <laughs> Kena ceritanya di sini. Nah, seperti ini gambarnya. Ini di museum namanya Museum Rel Kereta Api di Madinah. Kalau kita berjalan mungkin sekitar 20 menit dari hotel. Dan ini tertulis di situ ini diyakini sebagai busurnya saat bin Abi Wakos dan dikacai ya. Kalau kalau kada dikacai macam-macam karena orang diculup banyak macam-macam karena. Jadi dikasih dikasih kaca. Nah, ya seperti itu. Jadi dia besar melengkung. Bayangkan kalau kena orang dan beliau adalah ahli pemah pemanah. Kita baca ceritanya lagi. Ini kan beliau besar awaknya saat ini. Kemudian ini besar, busurnya besar. Ya. Nah, coba kita baca, kita teruskan. Saat menjawab, ada seorang laki-laki yang kafir memegang perisai pada saat itu saat sebagai pemah pemanah. Jadi memang beliau adalah seorang pemanah yang ulung. Lelaki kafir itu berkata begini dan begitu. Jadi semacam memprovokasi dengan perisai yang menutupi dahinya. Jadi kan dia apa berusaha untuk menutup melindungi kepalanya agar jangan sampai kena panah si e, eh, saat bin Nabi Waqqas. Kemudian setelah melihat ada pergerakan dari musuh, maka saat mencabut satu anak panahnya. Mencabut satu anak panahnya. Dan ketika lelaki itu menyembulkan kepalanya, nah, kan kalau orang hendak berjalan kan otomatis melihat, karena mungkin kita harus nah. dari beli, dari balik perisai, maka saat melepaskan anak panahnya, ternyata tidak meleset. Berarti apa? Kena. Anak panahnya mengenai dirinya, yaitu apa? Dari daerah dahi lelaki itu hingga dia terjungkal dengan kaki ke atas. Jadi ulun baca dari uh, penilaian hadis ini memang Albani melemahkan hadis ini. Tapi penilaian dari Syuaib Ar-Arnaud atau Syekh ulun lupa satunya, beliau menghasankan atau mensahihkan hadis ini. Syekh Albani memang mengatakan lemah, tapi ada ulama yang yang lain seperti Syuaib Ar-Arnaud mengatakan hadis ini hasan atau atau sahih. Ulun lupa, intinya adalah hasan atau sahih. Jadi ketika orang ini menyembulkan kepalanya karena dia memakai tameng terkena di dahi hingga terjungkal dengan kaki ke atas. Pin bayangkan busur yang ganal tadi <laughs> kena dahi otomatis ke belakang, kaki keang keangkat. Nah, setelah melihat peristiwa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa sehingga tampak gigi geraham beli beliau. Kan memprovokasi orang kafir ini. Ternyata kena dah dahi sehingga terjungkal. Aku yaitu anaknya Amir bin Sa'ad mengatak bertanya, "Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa?" Saat menjawab, "Karena saat berhasil membunuh lelaki kafir itu." Ya. Nah, perhatikan dalam riwayat yang lain, katakanlah hadis ini lemah. Ada hadis yang sahih yang Nabi juga pernah tertawa karena saat memanah seorang yang kafir. Disebutkan di riwayat Imam Muslim dari Bukair bin Mismar, dari Amir bin Sa'ad, dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ini dalam riwayat Imam Muslim yang sahih. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a lahu abawaihi yaum Uhud. Qala kana rajulun minal musyrikin qad ahraqal muslimin. Faqala lahu an sallallahu alaihi wasallam irmi fidaka abi wa ummi. Qala fanaza'tu lahu bisahmin laysa fihi naslun fasabtu janbahu fasaqata kashafat auratuhu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nadhartu ila nawajidhihi kita baca dari Bukair bin Mismar dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan ayah dan ibunya Sa'ad kepada Sa'ad pada saat perang Uhud dia melanjutkan, yaitu siapa tadi? Si anaknya tadi. Ada seseorang laki-laki musyrik yang membakar kaum muslimin. Membakar di sini bukan maksud membakar dengan makna sesungguhnya, nanti disebutkan. Maksud membakar di sini adalah orang ini sering menyakiti dan melukai kaum muslimin. Saking seringnya, saking dahsyatnya digambarkan seperti api. Jadi orang ini, orang musyrikin ini suka mengganggu dan menyakiti, menzolimi kaum muslimin seperti dahsyatnya api. Maka dia diserupakan dengan seakan-akan membakar kaum muslimin. Ada seorang laki-laki musyrik yang sangat mengganggu, sangat menyakiti kaum muslimin layaknya seperti api. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saat, karena Nabi tahu saat adalah seorang pemanah yang ulung. Panahlah aku menebusmu dengan ayah dan ibuku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si rawi ini tabi'in ini melanjutkan kata saat bin Abi Waqqas, maka aku mengambil satu anak panah yang tidak ada matanya. Ini salah terjemah Pak. E. Kan di, di teks ini bisa min laisa fihi naslun itu teks Arabnya. bisa min laisa fihi naslun. Lalu saat mengambil satu anak panah, naslun itu artinya mata panah. Laisa tidak, maksudnya adalah mengambil anak panah, anak panah yang tidak ada matanya. Berarti kan panahnya itu ompong, nggak ada mata panahnya. Kemudian setelah diambil, aku pun mengenai sisi tubuh. Saya kena, aku pun mengenai sisi tubuhnya. Perhatikan bagaimana kerasnya panahnya si saat tadi. Laki-laki itu pun tersungkur jatuh. Bayangkan yang bin busur yang, yang ganda tadi ditembak. Walaupun nggak ada mata, kalau kena otomatis orang terjengkel dengan kerasnya uh, tembakan dari panah tadi. Laki-laki itu pun tersungkur jatuh sehingga terbuka auratnya. Saking kuatnya panah si saat bin Abi Waqqas sekalipun tidak ada mata matanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kena tadi, maka Rasul tertawa hingga terlihat hingga aku melihat gigi geraham beli beliau. Kemudian perkataan saat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga aku melihat gigi geraham beliau. Maksudnya adalah gembira karena saat berhasil membunuh musuhnya bukan karena terbukanya auratmu musuh. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa bahagia karena melihat seorang musyrik ini yang sering mengganggu kaum muslimin, menyakiti, menzolimi kaum muslimin kena panahnya saat bin Abi Waqqas. Saking kuatnya panahnya tadi sampai terjungkar balik sampai kelihatan aurat auratnya. Bayangkan kalau ada mata matanya, subhanallah ya. Jadi dua hadis ini kita selesaikan tentang tertawanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya dari faidah yang kita bisa ambil adalah bolehnya bergembira tatkala kita berhasil mengalahkan mengalahkan musuh ya. Kemudian di antara faedah hadis ini juga adalah tentang olahraga memanah ya. Termasuk olahraga yang disenangkan bahkan boleh dijadikan sebagai lomba untuk bisa memanah adalah memanah ya. Termasuk boleh yang dilombakan untuk menguji ketangkasan kita bermain alat alat alat perang seperti panah memanah boleh dilombakan. Jadi ini termasuk Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa karena gembira dari hasil saat bin Nabi Wakas berhasil memanah si kafir yang membakar kaum muslimin dalam artian dia suka mengganggu, suka menyakiti kaum muslimin sehingga dia uh, kena dari panah saat bin Nabi Wakas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian setelah bab tertawa, maka berikutnya adalah bagaimana bercandanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mempelajari bagi Nabi bagaimana Nabi bergayaan. Nah itu kalau kita mengukur kita ini bergayaan kayak Nabi kada. Jadi masya Allah hal yang seperti ini pun Nabi sudah mempraktekkan, menjelaskan bagaimana bergayaan, bagaimana tawa, bagaimana senyum, ya, bagaimana berkata-kata, apalagi hal-hal yang besar seputar akidah misalnya. Maka ini bukti kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadis-hadisnya, kita amalkan sehingga kita menjadi orang yang paling dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Kita cukupkan sampai dua hadis ini.